Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin Ba'dal Fajr 22 Maret 2021 bertepatan dengan 9 Syaban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 89 dan kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-12 tentang permasalahan kafarah bagi mereka yang berhubungan intim di siang Ramadan. Apa hubungan intim? Nggak tahu. Ya udah tasmi saja. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam siyam Ramadan. al bab Thani Asr, bab yang ke-12. Kafaratu Saumi Ramadana. Kafarah tentang puasa Ramadan. Al-Faslul Awal Hukmuhu Wajib. Maka dalam pembahasan hari ini kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-12. Di mana bab yang ke-12 ini seperti bab-bab yang terdahulu banyak sekali faidah-faidah yang ada di dalamnya sehingga penulis membagi menjadi beberapa pasal dan beberapa masalah dari khilaf yang ada. Kemudian disebutkan di pembahasan kita pada hari ini adalah al-faslul awal hukmuhu wajib. Bahwa hukum dari melaksanakan kafarah itu adalah wajib. Maka untuk masalah tentang permasalahan kafaroh ini apa itu definisi dari al-kafaroh dan apa yang dibahas tentang permasalahan di dalam bab ini. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa tentang permasalahan al-kafarah maka dikhususkan untuk mereka orang-orang yang melaksanakan koitus berhubungan intim di siang Ramadan. Maka mereka orang-orang yang melaksanakan hubungan intim di siang Ramadan berlaku kepadanya iqab dari Allah dengan permasalahan al-kafarah. Dan permasalahan al-kafarah di sini yang akan kita bahas tidak ada khilaf di kalangan para ulama untuk permasalahan kafarah ini. Dan sebelum masuk kepada bagaimana membayar kafarah tersebut, kita masuk kepada definisi al-kafarah. Apa itu definisi al-kafarah? Hiya sigah minal kafar. Maknaha lugatan ay asitr. Maka al-kafar bimakna asitr. Penutup, penghalang. Dan sigoh mubalagohnya kafarah. Penghalangan Adapun dari segi istilah tasarrafa aujabahu asyara litagtiyati wasatril ithm al-i'tida ala saum fi Ramadan. Maka dari segi istilah kewajiban di dalam syarak di dalam agama Islam ini yang harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan dosa dengan berhubungan intim di siang Ramadan. Yang mana kafarah di sini tujuannya untuk menutup dan menebus dosa-dosa yang dilakukan oleh pasangan suami istri di siang Ramadan. Dan yang diinginkan dengan al-kafarah di sini, kalau tadi kita katakan dari segi syarat dia adalah suatu amalan yang dijadikan sebagai iqab dan juga sebagai penghapus dosa dan juga sebagai penutup dari dosa-dosa maka bagaimana prakteknya maka prakteknya barakallahu fikum dia adalah suatu amalan yang kembali kepada tiga perkara. Perkara yang pertama al-i'taq. Ayat an ya'tiqa ar-raqabah. Jika dia mempunyai budak, maka budaknya dibebaskan. Itu yang pertama. Dan ini perkara yang sangat mahal. Budak-budak belian itu mahal. Kalau tidak bisa wasiyah syahrin mutatabi'in. Maka kalau tidak bisa membebaskan budak belian, apalagi di zaman sekarang tidak ada perbudakan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Paham makna berpuasa berturut-turut? Tidak putus. Jadi dua bulan puasa karena melaksanakan kafaroh di bulan Ramadan. Setelah masuk syawal, bayar syawal satu bulan. Setelah syawal masuk dulu Qa'dah satu bulan lagi. Dan harus terus-menerus. Tidak boleh diselang-seling. Seperti membayar kodok yang telah kita bahas. Lazim tatabu. Karena nas datang Syahrin mutatabi'in seperti di dalam matan. Ataupun yang ketiga, it'am sitina miskina. Jika tidak mampu maka setiap hari dia memberikan it'am, makanan untuk fakir miskin sampai 60 hari. Maka ini yang diinginkan dengan al-kafarah dan pemberian itam di sini bisa dijadikan satu hari, tidak mesti menunggu 60 hari tapi satu hari tetapi jumlahnya besar untuk 60 orang fakir. Sama disatukan. Maka inilah yang diinginkan dengan amal kafarah yang mana perbuatan ini tujuannya tukafiru dunub wa tasturuha agar menghapus dosa-dosa dan menghapus perbuatan yang buruk yang diharapkan di hari akhirat kelak sudah tidak ada penghisaban lagi di sisi Allah. Maka kita takut kepada hari pembalasan di mana di sana dosa-dosa itu akan berakibat buruk. Menyebabkan kepada api neraka. Maka di sini diselesaikan di dunia dengan membayar kafarah. Kemudian kita mulai di pasal yang pertama dengan hukumnya. Maka hukumnya melaksanakan kafarah pilihan yang tiga tadi. Hukumnya wajib. Dan dalam permasalahan ini tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan wujub al kafar Bagi mereka yang rusak puasanya dengan hubungan badan di siang hari Ramadan. Adapun pendalilannya seperti disebutkan di dalam matan yang muttafaqun alaih dan diberikan juga lafaz dari Imam Al-Bukhari. Maka kita kembali kepada matan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abi Hurairah berkata Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala halaktu. Telah datang kepada Nabi seseorang dan berkata halaktu, hancur aku. Wahai Rasulullah, Qala walima qala waqa'tu ala ahli fi Ramadan hancur, terbakar aku ya Rasulullah. Seakan-akan dia terbakar dengan dosa-dosa yang ada. Dan ini kenikmatan dari para sahabat. Yang mana mereka melihat dosa yang kecil itu bagaikan gunung-gunung yang ada di pundak-pundak mereka. Adapun kita zaman sekarang dosa besar bagaikan lalat di ujung hidung. Apalagi hidungnya pesek mudah untuk mengibas. Seperti itu, salaf dulu melihat dosa-dosa yang kecil bagaikan gunung-gunung yang berat di atas pundak-pundak mereka. Waqatu ala ahli fi Ramadan. Ini sebabnya. Aku berhubungan intim di siang Ramadan. Qala fa'atik raqabatan. Qala laisa indi. Yang pertama, dari kafarah ada tiga pilihan. Yang pertama, bebaskan budak. Dikatakan orang ini aku tidak mempunyai budak. Kalau fasum syahrin mutatabi'in. Kalau begitu puasa dua bulan berturut-turut. Kalau Kholala seperti Tidak mampu. Itu aja Ramadan yang satu bulan aja jatuh kepada dosa. Karena tidak sabar dengan istri. Maka bagaimana aku puasa dua bulan. Satu bulan aja jatuh. La astati. Qala fa'at sitina miskina. Pilihan yang ketiga, maka berikanlah makan 60 60 fakir miskin. Qala la ajidu. Aku tidak mampu. Dari mana? Uang untuk membayar fidyah 60 fakir miskin. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqi bi araqin fihi tamrun. Kemudian Nabi memberikan kepadanya keranjang yang ada padanya tamrun. Maka tamrun jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya apa? Tamrah seperti di khutbah Jumat. Atau Rasulullah SAW al-miskina tamrah. Faqala subhanallah tamrah min Rasulillah Idan hada kama mada? Kama bid'ah mufrad. Jam'uhu bid'ah. Wa kadalika huna tamrah mufrad. Bita marbutah. Wa jam'uhu tumur. Wa kadalika misal akhar mada? Tariqah. Jam'uhu turut. Seperti itu. Fakala aina sa'il? Maka Nabi masuk ke rumah dan membawa sekeranjang dari tumur. Maka dikatakan mana yang tadi bertanya dan mengatakan bahwa dirinya telah hancur alaptu. Kala ha anak, da. Maka ha anak. da di sini dia mengatakan aku di sini ya Rasulullah. Qala tasaddaq dihada. Maka berikanlah sodakoh dengan keranjang dari tamar ini kepada 60 fakir miskin. Kala ala ahwa minna ya Rasulullah. Fawalladhi ba'asa kabil haqq. Ma bayna labataiha ahlu baitin ahwa minna. Maka dikatakan ya Rasulullah aku ini yang lebih berhak. Maka dari semua tetangga-tetanggaku yang akan aku berikan tadi itu tidak ada yang membutuhkan kepada tamar kepada tamar itu kecuali aku. Maknanya dia kelompok yang paling miskin. Maka dia yang lebih berhak. padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta badat an yabuhu. Fakola fa'antum idan. Maka Nabi tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Maka di sini telah kita bahas juga di pelajaran yang lalu, boleh tertawa sampai terlihat dari gigi geraham ataupun dari di atas lidah apa anak tekak dan sebagainya telah datang hadis-hadis seperti itu banyak dari berbagai sahabat kemudian telah kita pelajari dahulu dinafikan oleh Aisyah Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW tertawa terlihat gigi geraham dan juga sampai anak tekaknya terlihat. Tidak pernah. Hanya tersenyum saja. Namun para sahabat yang lain menceritakan dengan sanad-sanad yang sahih. diantaranya dari Ibnu Abbas, dari Abi Hurairah. Maka dalam permasalahan seperti ini, al musbid Muqaddam al Nabi. Yang men Isbatkan menandakan mempunyai ilmu. Melihat Nabi, apalagi sanadnya sahih. Dan ini kita katakan bisa jadi. Karena Nabi duduk dengan para sahabatnya dalam berbagai waktu. Di masjid memberikan riwayat hadis dan juga banyak di hadis-hadis Allah tertawa. Dahika Rabbuna Jalla wa'ala. Maka Nabi pun tertawa. Dan juga dalam permasalahan-permasalahan fatwa dan juga dalam peperangan dan safar, maka Aisyah hanya duduk bersama Nabi bisa jadi di malam hari kebanyakan dan sebagainya. Aisyah tidak banyak mengetahui tentang permasalahan bagaimana Nabi di luar rumah. Sehingga dari sini halal bagi kaum muslimin untuk tertawa. Namun tertawanya jangan terlalu banyak. Sedikit-sedikit. Ah, ah, ah, Tertawa. Jadi joker nanti. Oh, jadi joker. Tertawa terbahak-bahak terus. Wanhu. Maka riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anhu maknanya dari siapa? Abu Hurairah. Domir kembali kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara rajulan aftara fi Ramadan. Lafaz aftara di sini yufid membatalkan puasa. Aftara bermakna hadrajul muftir. Orang ini batal puasanya. Amara rajulan aftara fi Ramadan. Nabi memerintahkan kepada seorang yang telah batal puasanya. An yu'tiqa raqabatan au yasuma syahrain au yud imasikina miskina. Maka tiga perintah ini yang dipilih oleh orang yang membayar kafar. Maka wajib dalalah di sini pembahasan kita di pasal yang pertama ini adalah wujub. Wujubnya al-kafarah dari tiga pilihan. Mana wajib dalalah? wajib dalalahnya dilafat fa'atiq rokobatan. Fasum sarein mutatabi'in. Fa'at'im sitina miskina. Maka kalimat fa'atib dan juga sum sahrin mutatabi'in wa at'im sitina miskina tiga lapan ini fi'lun amr. Dan di ilmil usul yufidu bihil wujub. Seperti disebutkan diantaranya oleh Abu Hasan Al-Khazraji di dalam kitabnya Al-Ibhaj fi Usulil Fiqh, fi'lul amr fahuwa al-mas'alatul ijab. Bahwa fi'lun amr itu dipakai dalam permasalahan yang berhubungan dengan wajib. Adapun riwayah di Sahih Muslim dengan lafaz yang pendek tadi amara rajulan aftara fi Ramadan maka wajhu dalalah di sini lafaz amara. Kenapa penulis memasukkan riwayat Muslim? Karena ingin menguatkan lafaz fasum sahrin mutatabi'in fa'atif raqabah idan at'im sitina miskina. Penulis ingin menguatkan dengan riwayat yang ada di Muslim amaro bahwa ini adalah dan amaro yufidul wujud di ilmu usul kalimat amaro memerintah Nabi memerintah maknanya wajib untuk dilakukan dan ini sesuai dengan surah ayat Al-Quran di dalam surat Nur, dari ladina yukhalifuna an amrihi." An amrihi. Jadi awas, hati-hati, beware, caution. Bagi mereka orang-orang yang menyelisihi an amrihi. Dari perintah-perintahnya. Atau dari perintahnya. Ditakutkan apa? Antusibahum fitnah au bahum azabun alim. Ditakutkan akan mendapatkan fitnah ataupun adab yang perih dan pedih. Maka Imam Al-Qurtubi berkata di dalam tafsirnya, tafsir ayat tadi, dari ladina yukhalifuna an amrih bihadihil ayah ihtajjal fuqaha ala anal amr alal wujud. Ayat al-asal. Amr, sawa'un filun amr, aw amara, yufidul wujud. Maka wajah pendalilannya bahwa di sini Allah telah mentahdir orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Antusi bahum fitnah, oyusi bahum adabun alim. Maka diharamkan mukhalafah dari Nabi dan diwajibkan intisalan bi amri untuk mengikuti perintah Nabi. Ini ucapan Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Kafar saum Ramadan hukumnya wajib dari lafad yang disebutkan di sini dari dua pendalilan. Pertama yang lafad mutafakun alaih disebutkan dengan fi'il amr, fa'atik rakobah. Fa'atim sitina miskina, asum syahrin mutatabi'in. Dan di riwayat yang disebutkan masih dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa'amara maka Nabi memerintahkan kepada man aftara fa'amara dengan tiga perkara untuk membayar fidyah dan juga puasa dua bulan berturut-turut dan juga membayar membebaskan budak. Maka lafad amara yufidul wujub. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. No. Siam Ramadan. <laughs> akan akan cuaca Ramadan, puasa Senin